Nah, mengkritik pemerintah secara terbuka adalah cara-cara khawarij. Seperti yang dilakukan oleh Dul Waisir. Pelanggaran khawarij yang pertama adalah mengkritik pemerintah secara terbuka, secara demonstratif di hadapan manusia. Nah, pemerintah sebagai waliul amr memiliki ketentuan di dalam menasehatinya. Sempat tadi saya sebutkan juga. Nah, nah, Wafi kabar. Eh, kalau ada orang mengatakan kalau yang kita ini um, tidak menegur pemerintah dikatakan sebagai salafi irja atau misalnya murjiah. Jadi apa pemirsa? Nah, kalau kita tidak membenahi, tidak menasihati pemerintah, maka kita dinyatakan salafi murjiah atau salafi irja. Maka kita menjawab orang yang menuduh itu dia tidak tahu murjiah. Apa itu murjiah? Dia tidak tahu. Nah, ya, ini yang pertama. Harus belajar dulu apa itu murjiah. Murji'ah adalah sebuah kelompok yang menganggap bahwa amal bukan bagian daripada iman. Ini satu kelompok Murji'ah. Kelompok lain dari Murji'ah meyakini bahwa iman itu cukup keyakinan di hati walaupun tidak diucapkan dengan lisan. Dia sudah mukmin. Nah, ya. Dan beberapa kelompok Murji'ah yang lainnya. Salafi, walhamdulillah atau ahli sunnah meyakini bahwa iman itu harus diucapkan dengan lisan, diyakini kebenarannya dengan kalbu, diamalkan dengan anggota badan kita. Iman bisa bertambah, bisa berkurang. Murjiah menyatakan iman tidak bisa berkurang. Ya. Iman juga tidak bisa bertambah. Nah, barakallahu Nah, ini murjiah. Tentunya mereka bermacam-macam. Kemudian masalah waliul amr, ahli sunnah menasehati. Ahli sunnah menasehati waliul amr. Siapa bilang bahwa ahli sunnah tidak menasehati? Tetapi pertanyaannya sekarang, apakah semua orang yang bisa menasihati waliul amr? Usama bin Zaid seorang sahabat, Usama bin Zaid, hibbu ibni hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usama bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma ketika ditegur oleh sebagian orang di masa ini Ditegur. Mirip pertanyaannya seperti ini. Ya, cuma nadanya berbeda. Wahai Usama, ala tansah? Ala taqul? Kenapa kau tidak nasihati wali amr? Kenapa kamu tidak ucapkan kepada wali amr begini dan begitu? Apa jawaban Usama? Hal la ansa illa wa ukhbiruka Apakah anda ini tidak akan pernah sedikit pun harus mengabarkan kepada kamu, melapor? Oh iya, saya sudah menasihati. Apa tujuannya? Nanti ria. Ya? Sudah, ulama sudah melakukan dan itu ada tugasnya. Nggak mungkin kayak kita. Ya. Yang menasihati Apa mungkin seperti kita menasihati? Ada posisi-posisi orang-orang tertentu supaya tidak salah. Supaya gelas ini nggak jatuh pecah nanti. Kalau yang megang bukan ahlinya. Iya kan? Maka ada ahlinya, ada posisinya. Barakallahu Kalau itu wali amrnya setingkat, kalau di Indonesia itu ada tingkat RP namanya. Nggak tahu di sini ada nggak RP. RP itu kalau setiap 100 rumah ada penanggung jawab. Ya. Nah, Syekhul Harap. Ya. Nah, itu masih mungkin. Pak RT-nya nggak sholat misalkan ya. Datang assalamualaikum, baik pak, sehat, anak-anak sehat, iya. Pak, sholat lima waktu itu wajib. Maaf ya kalau saya salah. Iya. Ini mungkin. Nah kalau wali amrnya itu presiden, raja, apa mungkin tidak? Hah? Ya? Datang ke raja langsung menasihati, nggak mungkin. Ada caranya. Ada sistemnya. Setidaknya mungkin kita dengan sunnah. Apakah sudah dilakukan oleh ahli sunnah? Ahli sunnah belum lapor kepada antum bahwa sudah melakukannya. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala diceritakan oleh Syekh kami Syekhuna Mubin rahimahullah kala rasail Syekh Abdul Aziz bin Baz fi nushihi li umur كرسائل الإمام الأوزاعي الشامي surat-surat Syekh Abdul Aziz bin Baz di dalam menasihati raja dan menteri-menteri mirip surat-surat Al-Imam Al-Auza'i, salah satu imam di masa tabi'i yang dikenal rajin menulis teguran kepada waliul amr. Nah kalau Syekh bin Baz Syekh Utsaimin kalau di Saudi Arabia, ya, misalnya ya didengar oleh oleh pemerintah Syekh bin menasihati ulang e, eh, pemerintah kayak menasihati anaknya. Ya kita gila. tinggalkan ini, jauhkan aturan ini dari masyarakat kita. Surat menyurat Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah. Begitu juga mufti yang sekarang, Syekh Abdul Aziz Al Syekh. Demikian juga nasihat Syekh Rabi, Syekh Mukbir rahimahullah di Yaman. Tidak henti-hentinya menasihati Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh Dinasihati. Pernah didatangi. Pernah ditelepon, bukan pernah berkali-kali. Diingatkan. Tapi nggak pernah lapor kepada orang. Saya sudah nasihati presiden. Bahaya nanti riak. Lu kenapa Ustaz dan para sosial yang lain gak berani datang ke raja? Repot nanti kalau datang ke raja, pertamanya ikhlas. Datang mau menasihati. Selesai nasihat, raja bilang terima kasih besok ada mobil baby van di rumah kita. Ah, bahaya. Ya. Bahaya. Niat bisa berubah nanti. Hati-hati. Ya. Bukankah amar ma'ruf nahi munkar itu bertingkat-tingkat? Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi biyadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisani. Fa in lam yastati' fa bi Kalimat fa'ilam ya seperti kalau nggak bisa maka dengan lisan, kalau nggak bisa maka dengan kolbu. Di antara sebab tidak bisa mungkin karena kita tidak bisa berbahasa dengan baik atau kita tidak punya ilmunya. Ya. Atau kita tidak punya posisi yang tepat atau mungkin kita takut terhadap diri kita kalau menasihati nanti nggak tahan iman kita. Atau penguasanya kejam kalau kita nasihati malah kita dibunuh misalnya. Ini semua masuk dalam kategori lam yes. Tapi kita mengingkari dengan kolbu. Ya sudah, kita nggak setuju. Hukum-hukum Allah tidak diterapkan. Kita nggak suka dengan cara-cara demokrasi yang datang dari Yahudi. Kita nggak suka itu. Tapi mau bilang apa? Doa. Ya Allah, Allah mahdina wa ulata umurina. Allah mahdina ila siratika mustaqim. Doa ketika kita sholat. Pernah nggak kita sholat? Ah, berdoa untuk wali ulama. Ayo. Hah? Belum. Al-Imam Ahmad rahimahullah menyatakan, "Lau a'lamu anna li da'watan mustajabah, la da'autu biha lissultan. Kalau seandainya aku tahu punya satu doa mustajab, pasti dijawab oleh Allah, pasti dikabulkan oleh Allah, satu kesempatannya, nggak ada lagi maka aku manfaatkan doa mustajabah ini untuk kebaikan penguasa. Ya, untuk kebaikan penguasa. Maka dari itu, aku di dalam sujud antum, ketika bangun qiyamul lail atau sholat duha atau ketika musafir, ya, doakan ya Allah, Allah aslih ulata umurina. Allah mahdiin, Allah madfa'anhum kulla su'i wa makruh. Allah madfa'anhum kaidal kaidin. Doakan. Barakallahu fikum. Begitulah salafus salih. Mendoakan untuk wali amr. Rahimahullah ta'ala. Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak menyatakan, Ila ra'aita ar-rajula yatruku al-khuruj 'ala wali al-amr wa yad'u lahu bis-salah fa'lam annahu kad kharaja min akidatil khawarij min awwaliha ila akhirnya Ketahuilah kata Abdullah bin Mubarak, kalau kamu mendapati seorang dia tidak mau memberontak kepada pemerintah. Dan dia cenderung mendoakan dengan doa kebaikan untuk pemerintahnya. Ketahui sesungguhnya orang ini akidahnya telah selamat dari akidah khawarij. al Abdullah Ibn Mubarak. Dan ini sejak dahulu salam turun temurun. Nah, kalau kita sebagai ahli sunnah, salafi, pengikut salafus soleh, ikuti jejak mereka dalam hidup.